ya, dalam rangka mengamalkan kewajiban kita sebagai seorang muslim yaitu menuntut ilmu agama kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Kita sampai di bab ke-28. Babu majaa fi qawli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla ta'ami wa ba'dama yafrugu minhu. Bab berisi hadis-hadis yang datang dalam hal ucapan atau doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan setelah selesai makan. Kata Syekh Abdul Razak hafizallah taala mengatakan, aqadal muallifu rahimahullah hadzal bab li bayani ma kana yaquluhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla al budui bi akli at-ta'am wa ma kana yaquluhu ba'da at-ta'am. Penulis yaitu Imam Tirmizi rahimahullahu membuat bab ini untuk menjelaskan apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum memulai makan makanan dan setelah makan makanan tersebut. Apa saja doanya? Apakah benar yang masyhur dari kita misalnya Robana atina fid dunya hasanah, apakah itu benar dan seterusnya. Jadi di sini menunjukkan apa yang dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum makan dan setelah makan. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk melakukan aktivitas apapun ya agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memulai aktivitas kita dimulai dengan membaca bismillah ya. Agar ada keberkahan dari aktivitas kita, manfaatnya dan juga agar terlindung dari keburukan syaitan. Contoh misalnya kita masuk rumah membaca bismillah, masuk rumah membaca bismillah. Maka syaitan, khair. Maka syaitan tidak akan ikut masuk ke dalam rumah kita. Nanti disebutkan di sini bahwasanya kalau kita ingin masuk rumah membaca bismillah maka syaitan tidak ikut ke dalam rumah kita. Ini juga tips bagi orang yang sering diganggu jin kah misalnya. Agar jangan sampai dia ikut serta bersama kita yang sering ditindih jin juga sama. Maka kalau masuk rumah kita ingatkan selalu mereka agar kalau masuk rumah baca bis bismillah. Hadis yang pertama nomor 188. Qala al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahiyah an Yazid ibni Abi Habib an Rashid ibni Jandal al-Yafi'i an Habib ibni Ausin an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqurriba ilaihi ta'amun falam ara ta'aman kana a'zama barakatan minhu awwalama akalan awwalama akalna wala aqalla barakatan fi akhirih faqulna ya Rasulullah kaifa hadha qala inna dzakarna smallahi hina akalna thumma qa'ada man akala wa lam yusammillah ta'ala Fa'akala ma'ahus syaitan Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad juga dalam kitab beliau Musnad Kita baca Kata Imam Tirmidzi, Qutaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, dia berkata Ibnu Lahiyah. Ibnu Lahiyah, anak Lahiyah, nama asli beliau Abdullah. Abdullah bin Lahiyah. Dari Yazid bin Abi Habib dari Yazid bin Abi Habib. Abi Habib ini kunyah ayah beliau yang ber, yang berkunyah Abi Habib. Nama aslinya Suwaid sin waw ya dan dal. Ya. Abu Habib namanya adalah Suwaid. Da, dari Rashid bin Jandal Al-Yafi'i dari Habib bin Aus dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Bukan juga nama asli, kunyah Abu Ayyub. Nama asli beliau adalah Khalid bin Zaid. Khalid bin Zaid Al-Khazraji dari suku Khazraj. Al-Ansari berarti kan dari suku Ansar atau kaum Ansar, penduduk Madinah. Eh, kemudian kabilah terbesar itu ada dua, ada Aus dan Khazraj. Nah, beliau dari Khazrajnya. Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat ini mengatakan, suatu hari kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau suatu hari kami di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian lalu ada makanan yang dihidangkan atau didekatkan kepada beliau. Ya. Kemudian di sini disebutkan, nah ini ada tersalah e, harokat ya di uh, terjemah ini roba. Kalau di sini fakur riba. Fakur riba. Iya, di situ karoba kan? Abu Akila di sini kur riba Nah, itu maknanya beda. Kalau karoba mendekatkan, kalau kur riba didekatkan atau dihidangkan. Nah, dia majhul, tidak disebutkan siapa yang mendekatkan, menghidangkan kepada Nabi. Kemudian to'amannya itu kan fathah diganti dengan dommah to'amun. ya. Fakur riba ilaihi to'amun. ada kalimat tambahan ilaihinya. Jadi fakur riba ilaihi to'amun. Kata sahabat Abu Ayyub, ketika kami bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam lalu dihidangkan atau didekatkan kepadanya makanan. Bukan Nabi yang mendekatkan makanan enggak, tapi Nabi yang didekatkan kepada beliau makanan. Kemudian falam ara ta'aman kana azama barakatan minhu. Aku belum pernah melihat ada makanan yang lebih banyak berkahnya dibandingkan dengan makanan itu. Maksudnya kata Abu Ayyub, makanan yang dihidangkan, didekatkan kepada Nabi banyak berkahnya. Terus Aku belum pernah melihat ada makanan yang lebih banyak berkahnya dibandingkan makanan itu sejak pertama kali makan. Maksudnya ketika pertama kali kami makan. Jadi dihidangkan kepada Nabi dan para sahabat ikut. Kata Abu Ayyub, makanan ini adalah paling banyak berkahnya. Kemudian kata beliau, jadi banyak berkahnya itu di awal makan. Dan berkahnya berkurang atau lebih atau sedikit ya sampai akhirnya. Maksudnya adalah di awal makan kata Abu Ayyub ya, berkahnya sangat besar, kemudian di akhir makan berkahnya berkurang. Nah, ulun cari maksud dari perkataan Abu Ayyub ini ulun tidak mengetahui. Apakah itu jumlahnya ketika di awal makan jumlahnya ini terasa banyak. Kemudian ketika mau di akhir kok terasa tinggal sedikit berkurang kayak itu nah. Nanti disebutkan oleh Nabi di akhir hadis kami bertanya, kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini bisa terjadi? Di awal makan tadi kok terasa berkahnya sangat banyak. Kemudian di akhir terasa berkurang sedikit. Kemudian kata Rasulullah SAW sesungguhnya kita menyebut nama Allah atau dengan bismillah ketika akan makan. Jadi di awal tadi kita kan semua membaca bismillah. Kemudian datang seseorang. Duduklah orang yang tidak menyebut nama Allah. Nah, datang-datang ada satu orang sahabat yang lain, ternyata dia mungkin lupa atau apa, ikut bersama Rasul dan sahabat yang lain duduk kemudian makan. Dan dia datangnya belakangan. Dan dia tidak mengucapkan bis bismillah. Sehingga itu yang menyebabkan berkahnya ber, berkurang. Padahal di awal tadi Nabi dan para sahabat semuanya sudah dari awal sudah mengucapkan bismillah. Tiba-tiba datang seseorang belakangan dan dia ikut makan dan tidak mengucapkan bismillah. Maka di akhirnya tadilah makanan tersebut berkurang barokahnya. Dan dia tidak mengucapkan bismillah dan ikut makan sehingga syaitan ikut makan juga bersamanya. Nah, ini sangat penting kalau kita makan bersama-sama mengingatkan untuk membaca bis bismillah. Ya, siapa tahu kita diantara yang banyak tadi satu yang tidak mengucapkan bismillah, maka akan berkurang bah barokahnya. Jadi memang banyak ya sumber barokah dari makanan. Satu kalau kita makannya bersama-sama berkumpul. Ya kalau biar di rumah lawan anak, lawan istri. Kemudian kalau kita lawan kawan, beimbayan, makan. Ya, bukan sendiri-sendiri. Itu juga termasuk salah satu keberkahan dalam makanan. Makanannya be beimbai. Kemudian membaca bismillah semuanya. Jadi kalau misalnya kita berlima, maka seberataan membaca bismillah. Bahkan Imam Nawawi ya mengutip perkataan para ulama di kitab beliau Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, para ulama mereka mengatakan disunnahkan menyaringkan bismillah supaya orang mendengar. Nah, jadi kalau pian banyak orang orangnya hendak mulai bismillah pian menyaring supaya ingat. Kadang kan kawan kalau sudah lapar kan ingat lagi baca bismillah. Jadi seperti itu. Disunnahkan kalau hendak makan maka menyaringkan supaya yang lain mendengar tahu ya agar membaca bis bismillah. Ya, supaya berkahnya besar, sempurna karena semuanya membaca bis bismillah. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Di sini Abu Ayyub mengatakan kunna endan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami bersama Nabi atau kami di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, uslub ini atau gaya bahasa ini dan sejenisnya ini adalah isyarat bahwasanya mereka senantiasa mengikuti Nabi. Jadi ungkapan yang menunjukkan bahwasanya mereka adalah pengikut Nabi. Dan ini termasuk adabnya para sahabat kalau berbicara tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Abu Ayyub, kunna endan nabi, kami bersama nabi. Itu menunjukkan kami selalu mengikuti nabi dan nabi kami jadikan sebagai seorang yang diikuti. Dan ini termasuk adab dalam berbicara dari para sahabat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Abu Ayyub, lalu didekatkan kepada Nabi makanan. Nah, ini menunjukkan bahwasannya eh, kemuliaan atau pem, sifat pemurah yang bagus dan paling baik. Karena ketika tamu datang ada makanan, tapi makanannya jauh, itu belum sempurna sifat pemurah dari sahibul bait. Jadi kalau ada tamu makanannya jauh kan ya apa kayak itu nah rasa nyaman kan tamu mengambil. Jadi kalau ada makanan langsung didekatkan di hadapan si tamu. Nah, bukan jauh kada. Ya. Ini menunjukkan kesempurnaan uh, sifat pemurahnya sahibul sahibul bait. Jadi kalau ada makanan ada tamu kemudian dihidangkan didekatkan kepada si si tamu. Kemudian kata Abu Ayyub, maka saya tidak melihat makanan yang lebih besar barokahnya ketika di awal kami makan dan ternyata berkurang berkahnya di akhir kita makan. Kata Syekh Abdul Razak, la hadza Abu Ayyub radhiyallahu anhu hadhil mulahadhah fi hadza ta'am alladhi akaluhu. Jadi Abu Ayyub memperhatikan makanan tersebut ketika mereka makan. Di awal kok terasa banyak berkahnya. Kemudian di akhir berkurang. Ini diperhatikan oleh Abu Abu Ayyub. Bahwa annahu kana fi awalihi barokah, yaitu maksudnya adalah bahwasanya di awal makan tadi ada keberkahan dan jumlahnya banyak. Summa qallat fi akhirih, kemudian berkurang di di akhirnya. Wa hasu anna anna li sababan dan para sahabat merasa ini ada sebabnya. Makanya kan ditanyakan oleh sah sahabat jadi para sahabat itu kalau mereka merasakan sesuatu ya, tidak mengetahui tentang sesuatu, maka mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata para sahabat? Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa bisa begini?" Ya, di awal makan berkahnya banyak, di akhirnya kemudian berkurang atau sedikit. Kemudian apa jawaban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya kita di awal tadi sudah menyebutkan bismillah ketika di awal makan. Kemudian datang seseorang duduk dan ikut makan dan tidak mengucapkan bis bismillah. Lalu dia pun makan bersamanya syaih syaiton. Nah, kata jumhur ulama ya, baik dari generasi salaf dan khalaf bahwasanya makan di sini memang maknanya hakiki. Hakikatnya memang benar-benar syaiton ikut mah makan. Bukan majazi, bukan kiasan enggak. Tetapi memang benar-benar syaitan itu ikut mah makan. Kita baca lagi, ai annahum zakarullah taala kullahum fi bidayatit ta'am. Bahwasanya mereka menyebut nama Allah semuanya para sahabat tadi di ketika awal awal makan. Lalu syaitan pun tidak bisa ikut juga makan bersama para sahabat yang makan di awal tadi. Kemudian datang thumma lamma jalasa ma'ahum man lam yadhkur ismallahi fatahal majal lisyaitan liyakula ma'hu fastahallat ta'am. Kemudian tatkala duduk bersama mereka datang belakangan seseorang yang tidak menyebutkan nama Allah maka dia membuka kesempatan untuk syaitan agar syaitan makan bersama para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga terasa di akhirnya barokahnya ber, berkurang. Maka Rasul mengatakan lalu syaitan pun ikut bersamanya makan. Nah, ungkapan Nabi, lalu syaitan ikut bersamanya makan, bukan bersama mereka. Kan di sini Rasul mengatakan, lalu syaitan pun ikut bersamanya. Faakala ma'ahu, bukan kalimatnya ma'ahum. Ya, jadi syaitan ikut bersamanya, bukan bersama mereka. Karena para sahabat yang lain mengucapkan bis, bismillah. Yang tadi, maka dia diiringi oleh syaitan syaitan makat ikut bersamanya. Nah, seandainya apa namanya? kita dalam posisi seperti ini. Di awal makan kada ingat, maka baca apa? Bismillah. Dua riwayat ya. Boleh bismillah awwalahu wa akhirahu atau bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, kalau kita membaca hal yang demikian, maka syaitan akan mengeluarkan memuntahkan isi makanan tersebut. Belum bacakan riwayatnya. Sampai-sampai Nabi tertawa ketika ada sahabat di awal makan kada membaca bismillah, di tengah makan baca bismillah, kemudian syaitan memuntahkan isi makanannya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad dan Nasai yang dinilai oleh yang dinilai sanatnya Hasan oleh Al-Hafiz Abu Thahir Dari sahabat Abu Umayyah bin Mihsan, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jalisan wa rajulun kulu, falam yusammi hatta lam yabqa min ta'amih illa luqmat illa luqmatun falamma rafa'aha ila fihi qala bismillah awwalahu wa akhirahu fadhahikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma qala ma zala syaitan kulu ma'ahu falamma dzakara asmallahi azza wa jalla istaqa'a ma fi batnihi. Kata sahabat Umayyah bin Mihsan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk dan ketika itu ada seseorang yang makan tanpa membaca bismillah hingga makanannya tersisa satu suapan. Jadi dari awal kada membaca bismillah, tinggal satu suapan, hanya ingat. Ketika dia mengangkat suapan tersebut, tinggal satu saja ke mulutnya, dia mengucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Dengan menyebut nama Allah pada awal dan akhirnya. Awalnya kan luput, kemudian pada akhirnya dia ingat. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun tertawa ketika di suapan terakhir dia mengucapkan bismillah awwalahu wa akhirahu. Maka Nabi tertawa. Kata Nabi mengatakan, "Syaitan terus makan bersamanya." Sehingga ketika dia menyebutkan nama Allah atau bismillah setan memuntahkan apa yang ada di perutnya. Dimuntahkan oleh syai, syaitan. Tapi tetap aja juga ada bulib sengaja kayak itu nah, supaya syaitan muntah aja. Oh, kan- berarti kan dari awal berkahnya sudah nggak ada. Ya. <laughs> Pulang nih. Kalau misalnya hendak kan syaitan itu musuh kita. Maka kita jadikan ini supaya muntah terus. Sengaja biar gak ada makan, makan kada baca bismillah dari awal. Hingga suapan terakhir baca bismillah, muntah syaitan. Ya kan jadinya kan di awal pian ikut bersama makan bersama syai, syaitan. Jadi pian memakani musuh pian sendiri. <laughs> ya. Jadi tetap pun juga tidak boleh bersengaja menunda ingin apa namanya supaya syaitan memuntahkan makanannya. Kita berusaha dari awal sudah mengucapkan bis bismillah. Terus Nah, kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan dalil lagi tentang pentingnya membaca bismillah ya. Walihadza jaa fi hadis Jabir radhiyallahu anhu inda Muslim wa ghairihi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza dakhala ar-rajulu baitahu dzakarallaha inda dukhulihi wa inda ta'amihi qala asy-syaitan la mabita lakum la asya'a wa idza dakhala falam yadhkur ismallaha inda dukhulihi Qala syaitan adraktumul mabita. Faidha lam yadhkur ismallah inda ta'amihi qala adraktumul mabita wal asya'a. Oleh karena inilah pentingnya mengucapkan bismillah telah datang hadis dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda jika seseorang itu masuk ke dalam rumahnya atau ing ingin masuk ke dalam rumahnya. Lalu dia menyebutkan nama Allah bismillah inda dukhulihi ketika masuknya dia. Hendak masuk, kaki kanan berduhulu baca bismillah. Kemudian wa inda ta'amihi dan juga membaca bismillah ketika dia ma makan. Maka syaitan akan mengatakan la mabita lakum kalian tidak memiliki tempat tinggal. Jadi perkataan syaitan, kalian tidak memiliki tempat tinggal. Kalian di sini adalah teman-temannya, ikhwannya, awannya, teman-temannya. Kata syaitan, kalian, ini menunjukkan banyak ya, kan kalian. Seseorang itu bisa diiringi syaitan dengan jumlah yang banyak kalau dia tidak baca bismillah ketika masuk dalam rumah. Kata syaitan tadi mengatakan kepada kawan-kawannya ketika seseorang masuk ke dalam rumah dan membaca bismillah, kalian tidak ada tempat tinggal atau tempat menginap. Maksudnya apa? Kalau seseorang masuk ke dalam rumah membaca bismillah, maka syaitan tidak ikut bisa tidak bisa menginap di dalam rumah orang tadi. Makanya ulun sebutkan di awal tadi, ini tips agar jangan sampai diganggu oleh syaitan atau jin, maka biasakan membaca bismillah saat masuk ke dalam rumah. Ya. Dan mereka bisa mengiringi dengan jumlah yang banyak, bukan cuma satu, bisa banyak. Atau misalnya kita suka ditindih jin, awak bergerak antara tidur lawan kada. Kemungkinan besar ya lupa apa membaca bismillah tatkala masuk ke dalam rumah. Maka biasakan agar jangan sampai diganggu dan syaitan tidak menjadikan rumah kita sebagai tempat tinggal. Makanya kan kalau rumah itu kada didiami lawas jar, bisa bejin itu bujur. <laughs> rumah itu tidak didiami, bisa menjadi tempat jin. Kenapa? Karena penghuninya nggak ada di rumah, Kemudian tidak mengucapkan bismillah karena kosong tadi. Ya, sangat mungkin dijadikan tempat tempat syaitan berkumpul. Ya. Nah, kemudian wala asya'a dan juga tidak ada makan malam. Jadi kalau kita kalau seseorang masuk ke dalam rumah baca bismillah. Ketika dia makan pun maka dia baca bismillah, maka syaitan tidak bisa menjadikan rumah kita tempat tinggal dan juga tidak apa namanya? e, bisa mereka makan dari makanan makanan kita karena kita membaca bismillah. Dan jika seseorang masuk ke dalam rumah lalu tidak berzikir kepada Allah, tidak menyebutkan bismillah ketika masuknya, maka syaitan mengatakan kepada kawan-kawannya, kalian akan menemukan tempat tinggal. Ayo silahkan guring di rumah itu nah. Karenanya masuk rumah kadang membaca bis bismillah. Dan jika dia tidak membaca bismillah, tidak berzikir kepada Allah ketika dia makan, maka syaitan pun mengatakan kepada kawan-kawan yang lain, kalian pun akan menemukan tempat tinggal dan makan malam. Jadi makannya diumpati oleh syaitan, kemudian tempat tinggalnya juga dihuni oleh syaitan kalau tidak membaca bis bismillah. Kalau kita sering lupa ya tempel di depan pintu, di gagangnya tuh nah baca bismillah ketika masuk rumah. Kadang kita aja ingat, anak ada ingat, kemudian bini kada ingat, kadang misalnya ada ada tamu kada ingat juga membaca bismillah maka tempel pian sebutkan dalilnya. Kalau kita membaca bismillah ketika masuk rumah maka syaitan tidak ikut atau tidak tinggal di rumah kita. Bisa. Lakbani misalnya supaya awet ya. Itu bisa. Supaya kita ingat terus kadang kada ingat karena seringnya kita masuk bolak-balik ke rumah. <laughs> Jadi kadang kada kada ingat. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak, kata beliau wa hadza mimma yuakkid an yahrisul muslim ala dzikrismillah tabaraka wa taala ala ta'amihi wa ala syarabihi wa inda dukhulihi li baitihi hatta la yusyarikahu syaitan fi syai'in min dzalik Waqat ya'ti syaitan bi syakhsin yulhihi yad'a yadahu fit ta'am duna dzikri bismillah litahsula lahul musyarakah. Kata Syekh Abdul Razak mengatakan dan hadis ini menguatkan untuk kita bahwasanya seorang muslim harus yahris harus tamak atau bersungguh-sungguh atau punya kemauan kemauan keras untuk selalu membaca bismillah dengan nama Allah tabaraka wa taala di buku ini diterjemahkan apa? Tabaraka wa ta'ala. Yang maha yang maha berkah. Sependek pengetahuan dulu tabaraka itu yang maha yang maha suci. Yang maha suci bukan maha berkah. Ya Allah alam sependek pengetahuan dulu tabaraka itu maknanya adalah maha suci. Di sini diterjemahkan dengan maha berkah. Tapi yang coret ganti dengan maha suci. Tabaraka taala yang maha suci dan maha tinggi ala ta'amihi agar senantiasa dia mengucapkan bismillah ketika makan wa ala syarabihi ketika dia minum dan ketika dia masuk ke dalam rumahnya sehingga dia tidak diikuti oleh syaitan dalam hal-hal tersebut. Makankah, minumkah, masuk rumahkah agar jangan sampai diiringi oleh syaitan, maka ucapkan nabis bismillah. Sangat pendek bismillah. Tetapi ulun sebutkan ya. Zikir itu sependek apapun, semudah apapun diucapkan, kalau Allah tidak memberikan hidayah maka kita tidak bisa. Kalau Allah tidak memberikan taufik maka kita tidak tidak bisa. Sebaliknya, seberat apapun ibadah tersebut, susah kita perlu perjuangan seperti tahajud, musim dingin, hujan terus susah untuk bangun. Seberat apapun ibadah tersebut, kalau Allah memberikan taufik kepada seorang hamba maka dia mudah untuk mengerjakannya. Jadi kadang seperti itu ya, kan zikir ini termasuk yang mudah tidak mengeluarkan tenaga yang besar, tidak mengeluarkan harta, berzikir kepada Allah tapi kita dan ulun pribadi jarang juga, kadang lupa ya, berkendaraan, kadang ingat berzikir, baca tasbih dan macam-macam dikarenakan perkara ibadah mudah ataupun sulit kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah maka kita tidak bisa menjalankannya. Maka senantiasa kita meminta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Waqad ya'ti syaitan bi syakhsin yulhihi doa yadahu fit ta'am duna dzikrismillah litahsula lahul musyarakah. Dan syaitan sungguh akan datang kepada seseorang dan dia akan membisikkan kepada orang tadi atau dia akan membuat dia lupa dia mengucapkan bismillah sehingga orang tadi mengambil makanannya tanpa mengucapkan bis bismillah. Jadi kadang syaitan pun membuat kita lupa kada ingat Membikin kita was-was agar kita lupa membaca bis bismillah. Lalu setan pun ikut bersama kita makan. Kemudian Syekh Abdul Razak menyebutkan satu hadis lagi tentang pentingnya menyebutkan bismillah. Faqad sabata fi sahihi Muslim an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu annahu qala kunna idza hadarna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman lam yadu aydiyana hatta yabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayadha yadahu. Kata sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya kami jika kami hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah makanan atau jamuan, kami tidak meletakkan tangan-tangan kami di atas makanan tersebut sampai Nabi yang memulainya kemudian mengambil makanan tersebut. Ini termasuk adab dari para sahabat. Kalau mereka bersama Nabi ngumpul untuk untuk sebuah jamu, jamuan makanan, maka mereka menunggu Nabi yang duluan mengambil. Ya. Dan hal ini juga termasuk kalau misalnya kita bersama seorang yang lebih tua atau dia memiliki keistimewaan keutamaan seperti seorang syekh misalnya atau orang yang sudah tua, maka dahulukan beliau untuk mengambil mah makanan. Itu termasuk juga hak orang yang sudah tua renta. Pernah ulun bacakan dulu tulisan Syekh Abdul Razak juga bahwasanya orang-orang yang sudah tua renta umurnya dia memiliki hak. Salah satunya adalah kalau kita ngumpul bersama mereka maka kita dahulukan mereka makan atau mengambil makanan atau mereka duluan yang memakan. Nah, sama halnya seperti para sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka ngumpul satu tempat, maka para sahabat tidak ada yang mengambil duluan kecuali Rasulullah SAW yang yang pertama mengambil duluan. Kemudian terus wa inna hadorna ma'ahu marrotan to'aman. dan sungguh kami telah hadir bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu kali di jamuan makanan. Maka fajat jariyatun ka'annaha nahatudufa. Lalu datanglah seorang anak perempuan seakan-akan dia didorong. Nah, di sini diterjemahnya apa? Kesurupan kah? Dikendalikan Pian coret Ganti dengan kalimat didorong Seakan-akan anak itu didorong Fadhahabat litado'a yadaha fit to'am. Lalu dia pergi untuk meletakkan makanannya di makanan tersebut. Jadi ketika kami bersama Nabi kata Hudzaifah, kemudian datanglah seorang anak perempuan seakan-akan dia didorong. Lalu dia mengambil makanan tersebut di, dengan tangannya. Nah, maksud dari perkataan Hudzaifah seakan-akan anak perempuan ini datang didorong. Maksudnya kalimat didorong ini adalah ungkapan yang menunjuk bukan sangat cepatnya. Bukan di sini diterjemahkan dikendalikan, kurang tepat ya. Maknanya didorong. Maksudnya adalah ketika perempuan ini datang, dia sangat cepat untuk meraih maka makanan. Kayak ditunjul, ditunjukkan berarti cepat. Itu maksudnya. Jadi ketika kami bersama Nabi tiba-tiba ada seorang anak perempuan yang datang cepat-cepat kemudian dengan cepat juga mengambil mah makanan. Itu maksudnya. Seakan-akan dia didorong, seakan-akan dia di, didorong. Bukan bukan dia dikendalikan atau kesurupan kada. Dia sangat cepat mengambil makanan tersebut. Nah, kira-kira dia mengucapkan bismillah kada? Kada. Kemudian fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadiha. Lalu Rasul memegang tangannya. Karena dia tidak baca bis bismillah. Thumma jaa Arabiyun ka'annama yudfa fa akhadha biyadihi. Kemudian datang lagi seorang Arab Baduy. Arab Baduy kan terkenal dengan dia itu apa yuk? E, eh, kalau bepandir tuh kadang ceplos-ceplos. Iya, -ceplos. kadang kalau dia apa namanya bersikap itu ya kayak kayaknya kurang sopan seperti itu. Kan pernah ketika Nabi bersama sahabat di masjid, orang Badui datang kencing di pojok masjid. <laughs> Ketika Nabi berjalan, Nabi memakai selendang ditarik oleh Arab Badui. Kadang sifat mereka semacam semacam kasar, tapi memang watak mereka seperti itu. Kalau ngomong ceplos-ceplos, kalau bertindak seakan-akan suka suka hati dia ya. Kemudian nah, yang pertama tadi seorang jariah eh, seorang anak perempuan mengambil makanan dengan dengan cepat. Datang lagi Arab Badui yang mana dia ka'annama yudfa seakan-akan didorong. Maksudnya adalah dia mengambil makanan dengan cepat dan Rasul pun juga memegang ta tangannya. Nah, kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang kedua orang ini, tangan kedua orang ini? Lalu Rasulullah wasallam mengatakan, Inna syaiton ta'ama alla yadh alla yuzkarasmullahi alaihi. Sesungguhnya syaitan menghalalkan makanan atau bisa makan dari makanan yang tidak diucapkan bismillah terhadap makanan tadi. Kenapa Rasul kacak bahasa kitanya kedua tangan orang tadi? Dikarenakan mereka tidak mengucapkan bis bismillah. Dan juga menyebabkan keberkahan makanan tadi juga ber, berkurang sekalipun dimakan oleh para sahabat dan yang lainnya. Wa innahu jaa bihadhil jariyah liyastahilla biha fa'akhadtu biyadiha dan sesungguhnya syaitan datang dengan anak perempuan ini atau bersama anak perempuan ini untuk bisa makan dengannya lalu aku pun memegang tangannya kata Rasulullah saw alaihi wasallam dan ini penting dan kita bisa praktekkan ya. contoh anak kelaparan kita tahuinya belum membaca bismillah hendak mengambil wadai sudah kita kacak baca dulu bismillah Kenapa? Agar agar makanan tersebut menjadi keberkahan untuk si si anak. Kita ambil tangannya. Karena kalau kita ucapkan saja bisa diambil langsung dimakannya. <laughs> Kacak tangannya, pegang tangannya ya. Kadang kalau kita mulut saja tanpa memegang tangannya langsung diambil sama dia. Kan anak-anak ya, apalagi anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun ya. Maka kita pegang tangan dia, baca bismillah dulu, baru di dimakan. Faja'a bihadzal Arabi liyastahilla bihi fa akhadhtu biyadihi. Lalu datang juga syaitan bersama orang Arab Badui ini untuk bisa ikut makan, lalu aku pun memegang tangan si Arab Badui tadi. Nah, dua orang ya. Anak perempuan kemudian si Arab Badui Nabi pegang tangan agar apa? Makanan tersebut jangan sampai dimakan dan dia belum mengucapkan bismillah. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi, inna yadahu fi yadi ma'a yadiha." Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, demi Rob yang mana jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya tangan syaitan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tanganku bersama tangannya perempuan anak perempuan tadi. Ketika Nabi memegang anak perempuan tadi, kata Rasul sesungguhnya syait, tangan syaitan pun berada di tanganku bersama tangannya si anak perempuan tadi. Ketika Nabi memegang anak perempuan itu kata Nabi tangan syaitan pun juga ikut dipegang. Nah, jadi intinya adalah walaupun perkara makanan ini kebiasaan, ya sesuatu yang mungkin remeh lah, tetapi jangan sampai kita memberi makan musuh terbesar kita, <laughs> yaitu adalah syaitan yang mana dia paling suka kita terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, terlebih adalah perkara kesyirikan. Karena syaitan itu ingin kita ikut bersamanya ke dalam neraka. Masa kita kasih ikut makanan e, bersama dia? Maka juga ini termasuk perkara yang besar dan makanan ini juga termasuk kebutuhan pokok manusia. Makanya kan di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya kalian adalah lapar, maka mintalah makan kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala hadis kursi. Sesungguhnya kalian itu adalah lapar, maka mintalah makanan kepadaku. Kenapa Rasulullah SAW di hadis kursi ini menyebutkan makanan? Dikarenakan makanan adalah pokok utama manu, manusia. Dan dia bukan perkara yang remeh, ya, bukan perkara biasa. Maka senantiasa kita menjaga makanan kita dari syaitan dengan mengucapkan bismillah di awalnya. Kalau kada ingat, maka langsung mengucapkan bismillah awalahu wa akhirahu dalam riwayat yang lain bismillah fi awalihi wa akhirihi. Kemudian terakhir, walihada yajib 'alal insan an yubayyin li auladihi adawata syaitan li bani Adam liyattakhidhuhu aduwan. Kata penulis Syabdur Razak, oleh karena inilah wajib kepada seseorang bahwa dia menjelaskan kepada anak-anaknya entah suami atau istri permusuhan syaitan kepada manusia agar dia agar mereka menjadikan syaitan sebagai musuhnya. Ya. Termasuk caranya kalau makan baca bis bismillah itu bentuk permusuhan kita kepada syaitan. Bukan dijadikan kawan makan, tapi bentuk permusuhan kita kepada syaitan. Kalau makan maka baca bis bismillah. Fala yusyarikuhum fi buyutihim. Dan juga kita mengajarkan kepada anak-anak kita agar jangan sampai anak kita diikuti oleh syaitan ketika mereka masuk ke dalam ke dalam rumah. Kita ajarkan nak kalau masuk rumah biasakan baca bismillah. Wala fi ta'amihim masyarabihim dan juga kita jadikan syaitan sebagai musuh ketika kita makan dan ketika kita minum. Ajarkan kepada anak kita kalau makan kan kita bisa mengawasi kalau makan makanan bersama misalnya. Tapi yang kadang kita belum bisa mengawasi kalau dia makanan ringan bersama teman-temannya minum bersama teman-temannya. Maka ini penting kita mengingatkan dia agar selalu baca bismillah kalau makan sekalipun makanan ringan, wadai, gulaan dan seterusnya. Kemudian fa'adamu tasmiyah ala ta'am wasyarab min asbabi mahqil barakah. Kata Syabdur Razak, maka tidak membaca bismillah ketika makan dan minum adalah sebabnya hilang keberkahan makanan dan minuman tadi dan juga bukan cuma masalah makan dan minuman semua aktivitas kita kita ucapkan bis bismillah wa min asba wa min asbabi musyarakati syaitan lil insan fi ta'amihi wa syarabihi dan juga tidak membaca bismillah termasuk sebab ikutnya syaitan kepada manusia dalam makanan dan minuman dan juga termasuk dalam masuk ke rumah. Ya, maka senantiasa kita mengucapkan bis bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Memang ringan ya dengan nama Allah bismillah. Tapi kadang kita kita kada ingat. <laughs> Semoga Allah Subhanahu wa taala ya selalu memberikan kita taufik sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita miliki, apa yang kita uh, dengar dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rizki berupa istiqomah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Belum cukupkan sampai di sini. Sudah sampaikah? Ya, sudah sampai waktu isyraq. Semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf ya. Kita satu hadis ya